Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Mutakabbir. Wassalatullahi wassalamu ala imamil mutawadi'in habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang kami janjikan pada pertemuan yang lalu, kita akan menuju kepada silsilah membersihkan hati. Di dalam silsilah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting dan amat penting membersihkan hati, menghindar dari bermacam-macam penyakitnya. Karena yang merusak amal baik seorang hamba adalah karena hatinya yang rusak. Di antara penyakit-penyakit hati, penyakit hati banyak, akan tapi di situ ada umahat. Pokok-pokok penyakit hati, induk penyakit hati. Dari situlah akan muncul cabang-cabang penyakit hati yang lain. Pokok yang pertama penyakit hati yang sangat mengerikan adalah al-kibru sombong. Al-kibru kesombongan. Dan inilah yang dimiliki oleh iblis dari makhluk yang semula sangat luar biasa. Dari bahasa bukan dari bangsa malaikat karena begitu kuat ibadahnya sehingga digolongkan bersama malaikat. Akan tapi lihat dengan ibadahnya yang banyak, dengan kehebatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, menjadikan ia sombong di saat disuruh sujud kepada Adam, aba takbar, enggan dan dia sombong Bahkan Iblis mengatakan, "Ana khairun minhu, aku lebih bagus darinya." "Ana khairun minhu, aku lebih bagus darinya." "Khalaqtani min nar." Engkau menciptakanku ya Allah dari api. Kalau tahu mintin dan engkau menciptakan menciptakan Adam dari tanah, Akan aku sujud kepadanya? dia. lupa bahwasanya dia adalah hamba yang seharusnya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kibru sombong, Nabi Muhammad memberi batasan sombong adalah batarul haq, ghamtun nas, menolak kebenaran. Ciri yang paling jelas kalau seorang sombong susah menerima kebenaran. Ghamtun nas, merendahkan manusia, inginnya manusia selalu di bawahnya. Ingin selalu dia diagungkan di atas manusia. Oh, pokoknya dia ingin terus dianggap hebat, hebat, hebat. Bukan dianggap hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa kata Imam Haddad rahimahullah taala dalam adab sulukil murid bahwa kalau seorang al-mutakabbir orang sombong itu yang dulu al-kibru dulu menunjukkan kesombongan itu menunjukkan ala sahibi li sahibi ala al-hamaqati. Menunjukkan ala ghayatil hamaqati amadu orang yang sombong. Wa ghayatul jahalati. Ghayatul jahalati. Wal ghabawati. Dungu sangat, dungu sangat bodoh dan sangat tolol. Allah. Dan memang betul. Orang sombong itu adalah orang yang sangat bodoh, yang sangat tolol. Dia berbangga dengan apa apa yang ia sendiri tidak punya andil di dalam memilikinya. Mau sombong dengan cerdasan Allah kasih, dengan ilmu Allah kasih, ketahuilah yang sombong dengan ilmunya Allah bisa mencabut sesaat. Dibenturkan di kamar mandi lalu gegar otak mau kemana itu ilmu. Yang sombong dengan kekayaannya, hei, Allah bisa merubah dengan sesaat menjadi fakir. Apakah tidak belajar dari kiri kanannya orang kaya bangkrut sekarang menjadi fakir? Nah, yang sombong dengan kekuat kekuatannya ketahuilah kematian akan menjadikan dia lemah lunglai dan tidak bisa berkata, bertutur kata tidak bisa bergerak, melangkahkan kaki pun tidak bisa. Kita harus tahu ini. Maka benar kesombongan adalah benar-benar menunjukkan kebodohan seseorang. Sehingga Imam Ali terheran-heran dengan orang sombong. Aku heran dengan orang sombong. Manusia sombong. Tu'arrikuhul baqah. Tuntinuhul arqah. Akan sombong. Kena kepinding saja. Itu sudah gak bisa tidur dia. Nah, digigit nyamuk pusing dia. Kemudian tu'arrikuhul al-arqah. Eh, tuntinuhul arqah. Keringat. Beberapa hari saja udah bau tidak enak Allah. Kucing pun lebih bagus rupanya dari manusia tuh. Kucing tidak mandi tujuh hari masih ada yang memeluknya. Tapi kalau zaman manusia lihat busuk. Dan kalau asal tahu bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Bagaimana orang akan sombong? Mula-mula dia dari sesuatu ini hina air mani. Mati akan menjadi bangkai, jifah, kadirah, hina juga. Dan di tengah perut kita lihat setiap pagi kita buang apa itu? Hah? Mau sombong? Yang berbangga dengan rumah mewah tuh, eh, tetanya orang kafir juga diberi Allah oleh Allah rumah lebih mewah lagi. Dan itu bisa berakhir itu semuanya. Tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk sombong kalau dia berpikir. Jadi benar dikatakan Imam Haddad, orang sombong adalah kesombongan menunjukkan kedunguan kebodohan orang yang sombong tersebut. Dan itu perlu renungan dan renungan-renungan yang panjang. Tidak dinilai oleh Allah la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibri tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Biarpun ya itu hanya sebiji sawi. Sedikit kesombongan karena kesombongan ini adalah merebut sifat Allah. Seolah-olah ingin jadi tandingannya Allah. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Dan tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa yang menjadikan kita cerdas? Misalnya yang cerdas. Siapa yang memberikan kepada kita kekayaannya? Bisa saja orang sombong hilangnya iman. Maka dari itu, sombong itu biasanya karena empat hal. Yang pertama, karena diberi oleh Allah harta atau karena diberi oleh Allah ilmu, kalau Allah diberi tahta atau punya nasab dan ini semua bisa menjadikan sebab orang sombong ya. Sombong karena hartanya, sombong karena nasabnya, sombong dengan harta. Oh. Korun dihinakan oleh Allah. Dengan nasabnya, eh nasab tidak akan berguna kecuali kita punya amal yang baik. Bapakku, bapakku, bapakku, bapakku, bapaknya orang soleh, bapaknya kiai, bapaknya orang hebat. Akan tapi anak-anak, amalmu, amalmu tahta. <laughs> Berakhir yang berkuasa esok diturunin lihat pelajaran dari manusia manusia yang jumlah yang banyak sekali. Tahta, harta, nasab. Lihat ini semuanya ilmu yang kita sombongkan lihat. Ustaz sombong, masuk babnya nggak ada kesempatan untuk kita masuk surga kalau ternyata kita dikuasai oleh kesombongan kita. Dan akibat dari kesombongan nanti luar biasa. Batarul hak menolak kebenaran. Dinasihati, ha, saya juga tahu. Eh, ha. Makanya susah biasanya ini. Anaknya orang alim, biasanya susah belajar kalau tidak dididik ketawaduan. Maka yang merasa alim, yang merasa punya ilmu, tolong dididik anak-anak dengan ketawaduan. Jangan sampai anak-anak orang alim terfitnah dengan kealiman bapaknya. Ini banyak ini kejadian yang semacam ini. Banyak kejadian orang alim kalau punya anak sudah dibesar-besarkan, digede Akhirnya biasa dengan kesombongan bapaknya, sementara akhlaknya tidak ada. Sehingga lihat, kesombongannya akan merusak. Lihat, bapaknya meninggal, dia rebutan waris, pengen gede gede rebutan, bukan, bukan rebutan waris, rebutan santri, pengen banyak banyak siswa. Dan seterusnya akan rusak dengan penyakit sombong itu dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang silsilah membersihkan hati kita masih membahas di dalam bab kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.